yang membahas pada al-mahfudah al-ula yaitu al-mahfud bi ahrafil jar yang dihafadkan dengan huruf-huruf jar. Sudah kita ambil makna dari atau beberapa makna dari min. Ya, di sana banyak makna dari min. Dan telah kita lewatkan di awal pembukaan bahwasanya mereka ahli nahu berbeda berbeda pandangan dan pendapat ketika mendapati ada fiil yang dia mutaaddinya biasanya dengan huruf tertentu kemudian dia mutaaddi dengan huruf yang lain sebagian mengatakan bahwasanya dia kembali maknanya kepada huruf yang biasa yang biasa dia mutaaddi dengannya dan yang lain mengatakan bahwasanya fiilnya yang mengandungi makna fiil yang lain jadi ada dua metode. Metode yang pertama tanawub ahrofil jar. Jadi huruf jar itu saling menduduki posisi huruf-huruf yang lain. Min kadang bermakna illa dan illa juga terkadang bermakna ma dan seterusnya. Dan yang lain mengatakan fiilnya yang mengandungi makna fiil yang lain. Itu sudah kita sempat sedikit jelaskan. Karena ada pembahasan secara khusus di situ. Ya, kita lihat di sini makna dari ilah. Wa ila, ila di antara maknanya adalah lintihah ghayah. Akhir tujuan. Apakah yang berkaitan dengan tempat seperti Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila ilal masjidil aqsa. Di situ ila menunjukkan ghayah, makaniyah. Akhir dari tempat. Ya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dari masjidil haram menuju masjid aqsa ini ghayah makaniyah ataupun lintihail ghayah zamanan untuk menunjukkan akhir dari satu tujuan tapi yang berkaitan dengan zaman waktu seperti wati musyama ilal lail sempurnakan puasa ilal lail hingga malam hari malam hari termasuk apa zaman Dan terkadang untuk selain itu, selain apa? intiha al-ghayah, makanan wa zamanan. Selain itu seperti dalam surat-surat Rasulullah yang dikirimkan kepada para penguasa, contohnya ilah Herokla. Ya, azimi Rum. Kepada Herokla azimi Rum. Kepada biasanya ya. Bukan sampai. Kalau tempat atau waktu biasanya diterjemahkan dengan sampai. Kalau ini kepada orang ilah Herokla Azimirum kepada Herokla Azimirum. Dan juga terkadang ila bermakna musahabah. yakni bermakna ma'a. Di antara contoh yang dicontohkan oleh mereka di nahwu adalah firman Allah taala, "Man ansari ilallah." Siapakah penolong-penolongku? Ilallah maksudnya bersama Allah. Ucapannya siapa? Nabi Isa ya siapakah yang mau menolongku? Ya bersama Allah. Wadharfiyah bermakna fi. Seperti dalam contoh ayat halaka ila antazakka. yakni fi antazakka, apakah engkau ingin untuk mensucikan dirimu? Ya. Halaka ila antazakka di situ ilanya kata sebagian ahli nahu menduduki makna fi Ya. Halaka ilan tazakka, halaka fi antazakka. Dan masih ada yang lain. Kemudian an. Wa an. Di antara makna an adalah lil mujawazah. Apa itu al mujawazah? Bu'du syai'anil 'anil majrur biha. Ya jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan. Jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan. Contohnya, sirtu anil baldah. Saya berjalan meninggalkan negeri ini. Coba kita terapkan dengan definisi tadi. Jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan. Sesuatunya anak, sirtu, saya. Isim majurnya baldah Berarti saya jauh dari negeri tadi. Saya berjalan menjauhi meninggalkan al-baldah. Negeri ini sirtu'an al-baldah. Di situ an bermakna al-mujawazah. Menunjukkan jauhnya saya dari apa? Isi menijarkan itu baldah. Sirtu'an al baldah. Saya berjalan meninggalkan atau melewati al-baldah negeri ini. Ya maknanya ba'udtu anil baldah. Saya menjauhi negeri ini. Ya, dengan sebab asair tadi, perjalanan tadi. Contoh yang lain, at'amtuhu 'anil ju'. Saya kasih dia makan dari rasa lapar wa kasautuhu 'anin 'an Saya beri dia pakaian dari telanjang. Ya ini maknanya bahwasanya alju rasa lapar dan ketelanjangan itu dijauhkan ya dengannya at'amtuhu 'anil ju' dijauhkan kan dia dari rasa lapar kasautuhu an uryin ya dijauhkan dia dari ketelanjangan dengan dikasih pakaian tadi contoh yang lain Roma itu sahma anil kausi, saya melempar anak panah dari sangkarnya atau apa? busur iya kan jauh itu anak panah tadi melesat menjauhi busur an gitu Dan juga diantara antara maknaan adalah isti'la bermakna ala. Seperti dalam contoh ayat fa inna ma yabkhalu an nafsi wa ma yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang dia bakhil, maka pada hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Yabkhalu an di sini. Padahal aslinya ala. Mutaadinya bakhila itu dengan an, tapi di sini dengan ala sehingga kata sebagian ahli nahu di sini an bermakna ala. Karena bakhila biasanya dengan ala. Juga bermakna min. Contohnya wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadih. Di sini yakbal dipasangkan dengan an. Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadih. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya. Katanya di sini an bermakna min karena qabil yaqbalu biasanya pasangannya min. Gitu. Kemudian ala. Huruf berikutnya ala ya ala lil isti'la ini menunjukkan di atas hakikatan apakah sifatnya hakiki seperti alaiha wa alal fulki tuhmalun di atas binatang ternak dan juga di atas perahu mereka diangkut ini ala di atas secara hakiki atau juga yang majazi katanya contohnya au ajidu ala nari huda atau saya dapati ini ucapannya Nabi Musa ketika melihat api Au ajidu 'alan nari huda atau barangkali saya dapat di atas air itu, eh, di atas api itu petunjuk. Ini majlis saja katanya. Kemudian juga di antara makna ala adalah lil ma'iyah bermakna ma' kebersamaan. Atal mala ala hubbih dia memberikan menginfakkan hartanya ala hubbih maksudnya ma hubbih padahal dia atau bersama dengan dia cinta kepada harta tersebut. Wa atal mala ala hubbih maksudnya ma hubbih memberikan hartanya mahubi bersama dengan dia cinta kepada harta tersebut tapi dia tetap mengeluarkan infak ataupun memberikan hartanya kemudian juga diantara makna yang lain dari ala zorfiyah yaitu fi bermakna fi seperti dalam ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman mereka manusia dikala itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaiton syaiton ala mulki Sulaiman maksudnya di atau pada kerajaannya Nabi Sulaiman juga bermakna ta'lil ala bermakna ta'lil yaitu bermakna lam lam ta'lil agar ya. birullah ala ma hadakum agar kalian membesarkan Allah ala di sini ala ma hadakum Maksudnya lihidayatikum. Karena sebab Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Juga bermakna istidrok. Ya, semacam koreksi atau kalau istidrok maknanya secara nahu panjang ya. Seperti ala annahu kada wa kada dalam Bashir sebutkan kullin tadawaina falam yashfi ma bina ala anna qurbad dar khairun minal bu'di kullin tadawaina dengan segala sesuatu kami berobat falam yashfi ma bina tapi itu semua tidak bisa menyembuhkan penyakitku ala anna qurbad dar padahal ayo nah, ala anna istidrak padahal gitu qurbad dar khairun minal bu'di dekatnya rumah lebih baik daripada jauh ini penyakit-penyakit biasa. Iya. Seorang yang dia terkena kena penyakit mahabbah. Iya. Dia padahal dekat dengan kekasihnya, rumahnya. Tapi tetap dia tidak bisa terobati dengan obat-obat yang lain. Kemudian fi. Ya, fi wa fi disebutkan tadi di antara makna fi adalah li dzarfiyah ini asal makna dari fi dzarfiyah. Dzarfiyah ada makan, makaniyah ada zamaniyah. Fi yang bermakna dzarf makan adalah contohnya ghulibatir rum fi adanal ardi. Ya. Ghulibatir rum dikalahkan negeri Romawi fi adan al fi al ardi di negeri terdekat ini makan tempat. Contoh yang lain adalah ada adkhaltul khatam fi usbu'i. Adkhaltu al khatama fi usbu'i. Saya memasukkan khatam cincin ke dalam jariku, jari jemariku ataupun salah satu dari jari jemariku. Tapi di sini ada qalb, ada pembalikan. Adkhaltul khatam fi usbu'i itu hakikatnya sebenarnya dimasukkan bukan apa cincinnya tapi jarinya dimasukkan khotam itu ada kolab pembalikan aslinya ada khaltu suwi fil khotam saya memasukkan jariku jari jemariku salah satu dari jari jemariku ke dalam cincin tapi di sini dibalik ada tuh khotam fil suwi ada istilah yang namanya kolab pembalikan ya. seperti contoh yang lain dalam hadis sebutkan zayinu Al-Quran biaswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Sebagian mengatakan bahwasanya ini ada kolab. Maksudnya perbaguslah suara kamu dengan baca Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran sudah bagus. Iya. Zayinu Al-Quran biaswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Kata sebagian ulama ada kolab di sini. Ini maksudnya perbaguslah, perindahlah suaramu dengan Al-Quran. Ya. Sebagian tidak mengatakan demikian. juga zorof zamaniyah. Fi bermakna zorof zamaniyah. Contohnya saya gelibun fi bid'i sinin. Mereka akan menang fi bid'i sinin dalam beberapa tahun berikutnya. Ya, fi bid'i sinin di sini zaman. Kalau tadi fi adenal ardi makan. Dan juga terkadang fi bermakna ala. Ya, terkadang fi bermakna ala. Contohnya dalam ayat walau nakum fi jubu'in nakhli ucapannya Firaun kepada tukang sihir yang mereka beriman kepada Nabi Musa sungguh-sungguh akan aku salib kalian fi jubu'in nakhli maksud di atas pangkal pohon kurma bukan pada pangkal pohon kurma maknanya alaiha kemudian ba huruf ba di antara faedahnya ta'diyah untuk menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi, yang tadinya tidak butuh kepada maf'ul jadi butuh. Atau menyambung fi'il yang tadinya lazim tidak bisa sampai kepada isim jadi bisa sampai dengan huruf ba ini. Contohnya apa? Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan dari mereka cahaya mereka. Zahaba aslinya isim yang apa? Fi'il yang apa? lazim zahaba Muhammadun. Ya, Muhammad pergi. Ya, dengan ditambahkan padanya ba menjadi mutaaddi dia. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan ya, cahaya mereka. Ya, jadi maknanya menghilangkan. Dijadikan hilang. Hmm. Juga ba terkadang bermakna ilsok. Iya. Menempel. Ya menempel sesuai dengan keadaannya. Contohnya maro tuh bizaidin, Zaidin, saya melewati Zaid, ya nggak mesti menempel beneran. Maksudnya dia berpapasan dengan Zaid. Ya, dia ketika lewat itu dekat dengan Z maksudnya. Nah, itu marotu bi Zaidin bi ba di sini lil ilsaq. Maksudnya lewatnya dia atau ketika dia lewat dalam kondisi dekat dengan tempatnya Zaid gitu. Kemudian juga ba di antara maknanya lil isti'anah sebagai alat bantu. Ini ketika khusus ketika ba masuk kepada alat alat ya. alat perbuatan seperti katab tu bil kolam. Saya menulis dengan bantuan pena. Jadi ba ketika masuknya ke alat alat perbuatan maka dia bermakna isti'anah. Ya. Katabtu bil kolam. Saya menulis dengan bantuan pena. itu bisikin. Saya memotong dengan bantuan sikin. Pisau. Nah, isti'anah. Kemudian juga di antara makna ba atau faedah dari ba takkid untuk taukid. Ya di situ ketika itu ketika dia sebagai takkid maka zaidah tambahan saja seperti min. Ini seringnya ba yang fungsinya takkid zaidah ketika dia bersambung dengan fa'ilnya kafa dengan fa'ilnya apa? Kafa. Kafa billahi syahida. Allah itu eronya fa'il. Mahalnya rafa tapi apa? Lafadznya majrur dengan ba. Di sini didatangkan baknya ta'kid. Ya, untuk taukid. Syahida sampai tamiz ya. Juga pada maf'ulnya arafa biasanya. Araftu bi annaka alim misalnya. Masih banyak lagi di sana. Ya. Kemudian lam. Insyaallah pada kawakib nanti akan dibaca semua. Lam diantara maknanya lil milki untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi milik Allah segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kemudian ikhtisas, penghususan, kehususan. Ya ini ada kemiripan dengan kepemilikan. Tapi ini ada makna penghususan. Seperti al-jannah lil mu'minin. Surga itu hanya khusus bagi kaum mukminin. Wasurju lil faras. Pelana ini hanya untuk kuda misalnya Al-hasiru lil masjid. Ini karpet khusus untuk masjid. Istihqaq juga di antara makna ba'lam istihqaq untuk menunjukkan hak. Contohnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya hak bagi Allah Subhanahu wa taala lil kafirina annar gitu. berhak ataupun orang-orang yang kafir berhak mendapatkan annar masih ada yang lain ya. kemudian kaf ya diantara maknanya tashbih untuk penyerupaan zaidun kal qamar zaid seperti bulan wajahnya terang, bersinar. waktu kasyamsi, misalkan dan saudarinya seperti matahari. Dan juga kaf terkadang datang untuk ta'lil. Untuk ta'lil alasan menunjukkan sebab ataupun alasan. Seperti dalam ayat kama arsalna fikum rasula. Kama arsalna fikum rasula karena ya kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dan juga untuk taukid untuk taukid ada di taukid zaidah ataupun dalam Al-Qur'an dikatakan silah contohnya laisa lihi syai di situ kaf untuk taukid saja aslinya laisa apa mitluhu mitlahu syai' laisa mitlahu syai' kemudian dimasukkan kaf untuk taukid tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah kemudian hatta untuk menunjukkan intihail ghayah akhir dari satu tujuan Apakah tempat bentuknya seperti akal itu sama? kehata roksa. Saya makan ikan sampai kepalanya. Habis juga. Saking enaknya habis kepalanya juga. Akal itu sama kehata roksa. Saya makan ikan itu hingga kepalanya. Ini intihal ghoyah makaniyah. Menunjukkan akhir dari tempat. Ataupun zamaniyah. Akhir dari waktu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu Lailatul Qadar hatta matla'il fajr hingga terbitnya fajar. Kemudian wau di antaranya untuk kosam, untuk sumpah wallahi, wallazi nafsi biadi wan najmi idha hawa dan seterusnya. Kemudian wawu ya untuk atof. Itu. Terkadang juga wawu ada yang istinafiyah, ibtidaiyah. Kemudian tak ini juga tak digunakan untuk kosam umumnya. Dan seringnya masuk kepada lafzul jalalah Allah tallahi. Ya cukup. Insya nanti kita akan baca makna-makna yang lain dari huruf jar yang masih tersisa. Ruba, mul, dan mundu. Setelah itu kita masuk kepada contoh-contoh dari masing-masing huruf jar yang disebutkan di sini. Ya. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.